DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Jika begitu, apalagi yang harus kita ributkan? Hah? Lihat saja nanti. Siapa yang akan kembali dengan kepala lawannya? Jika parang pungkur kembali dengan kepala Tuan Kadu Gampit, aku akan tunduk pada aki pungkur kembali. Tentu saja, setelah ia kembali memiliki tongkat pusaka itu. Ah, aku tidak sudi mempunyai rekan di dalam tongkat merah ini. Orang-orang sepertimu, Jamar Wesi. Ayo, mereka menyelesaikan urusannya dan kita menyelesaikan urusan kita. Majulah pengkhianat! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu Hidung pilek lah Rokok bu Badan meriang ya Rokok pak Hidung mampet pak Rokok deh Sakit kepala lah Rokok lo mas Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Rifki sebagai Kijamurwesi, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Endang sebagai Ningrum, Ana Sambayon sebagai Lastri, Iwan sebagai Kilangkat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, kelompok pengemis tongkat merah yang masih bersimpati kepada Kiparang Pungkur telah dikepung oleh 20 murid kembang hitam. Hingga Kilangkat pun yang merupakan salah seorang pembantu Kiparang Pungkur tidak dapat berbuat banyak. Ia yang semula memaksakan kehendaknya untuk menembus kepungan itu guna melaporkan kehadiran Alap Kadu gambit tidak berhasil dan bahkan mendapat luka yang cukup parah. benar kayak Uh, ah, mereka sangat luar biasa sekali. Uh, dan jika mataku ini tidak salah, seorang di antaranya adalah Prabu Sora. Dan uh, tetapi aneh sekali. Sepengetahuanku, laki-laki tua itu telah dilumpuhkan beberapa belas tahun yang lalu. Dan uh, uh, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Kek? Uh, sekarang tidak ada artinya kita ke kota Rupada untuk melaporkan hal ini. Karena Alap Kadu Gampit bersama dengan kedua orang sekutunya yang telah justru berangkat ke kota itu untuk mencari Ki Guru Parang Pungkur. Lihat itu, Paman. Lihat. Agaknya kini mereka memusatkan kekuatan mereka ke arah jalan yang menuju gerbang kota Rupada. Di sudut-sudut lain mulai dikosongkan. Hah, Jaling, coba kau cari Kicamar. Aku akan bicara dengannya. Baik, Ki. Kilangkat kemudian duduk dan bersemedi menyalurkan hawa saktinya untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Setelah itu, Kayan Manggala menyelinap di antara para pengemis yang banyak bertebaran di rerumputan. lebih dekat lagi suasana di kelompok alap kadu gampit. Pastilah laki-laki itu ada di sana. Setibanya di batas kelompok yang bersimpati pada Kiparang Pungkur, bocah itu mulai meneliti dan mempelajari situasi di seberang sana. aku akan mencoba merayap ke sana melalui rumput-rumput yang cukup tebal. Beruntung sekali aku. Hampir seluruhnya murid-murid Bibi Lastri diarahkan untuk menjaga jalan menuju kota Rupada. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku akan mencari ke sana. Eh, apa itu? Kakek Langkat bersama beberapa orang temannya menuju kelompok alap kadu gampit dari arah yang berbeda dengan tempatku. Hah, bagus, bagus sekali. Keadaannya pastilah akan menguntungkan diriku. Oi, jamur usi, keluarlah aku akan bicara dengan kalian. Ah, tidak salah dugaanku. Perhatian seluruh kelompok Alap Kadu Gampit tertuju pada rombongan kecil itu. Aku harus mempergunakan kesempatan ini. Aku akan merangkak terus. Di hadapanku ada puluhan ekor kuda. Aku akan masuk ke tengah kelompok kuda-kuda itu dan mendekati kelompok mereka. aku dapat menemukan laki-laki itu di antara ribuan orang yang bertebaran. Iya, itu. Aku melihat ada seorang wanita yang merupakan murid Bibi Lastri. Jika tidak salah, dia adalah Bibi Ningrum. Tempatnya tak jauh dari sini, tetapi dibatasi oleh puluhan pengemis-pengemis. Aku harus mencari akal. angkat. Apakah sebenarnya maksudmu? Kau mencurigai kami berbuat curang. Apa yang sudah aku lakukan terhadap kelompok kalian? Kalian telah menutup jalan bagi kami untuk pergi ke kota Rupada. <laughs> Lucu sekali. Bukankah pihak kalian yang telah mengusir kami dari kota Rupada? Yang mengusulkan tempat ini sebagai tempat pertemuan? dan kota Rupada tidak boleh kami masuki. Apakah itu salah? Dan lagi, parang pungkur pun mengharapkan kita menunggu di tempat ini. Menunggu kedatangan Tuan Alap Kadu Gampit. Ah, Alap Kadu Gampit sudah tiba sejak kemarin. Kalian semua menyembunyikannya. Aku sudah melihatnya sendiri. Dan kini ia bersama dengan kawan-kawannya menuju kota Rupada. Nah, jika begitu, apalagi yang harus kita ributkan? Hah? Lihat saja nanti. Siapa yang akan kembali dengan kepala lawannya? Jika Parang Pungkur kembali dengan kepala Tuan Kadu Gampit, aku akan tunduk pada Aki Pungkur kembali. Tentu saja setelah ia kembali memiliki tongkat pusaka itu? Oh, aku tidak sudi mempunyai rekan di dalam tongkat merah ini. Orang-orang sepertimu, Jamarwesi. Ayo, mereka menyelesaikan urusannya. Dan kita menyelesaikan urusan kita. Majulah pengkhianat, tidak tahu malu. pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Farmasi. Tangan dari kilangkat yang lantang itu didengar oleh seluruh kelompok yang telah menyatakan bersedia pada alap kadu gambit. Karena itu, mereka pun bergerak maju ke depan, mendekati rombongan kecil dari kilangkat, Kicamar Sulung, dan beberapa tokoh lainnya. Ah, bagus. Mereka semua maju ke arah kilangkat. Dan tenda kecil itu Tenda kecil yang dijaga oleh Bibi Ningrum itu pastilah berisi laki-laki itu. Raden Laguna. Aku akan maju dan mendekatinya lagi. Aku aku harus dapat melumpuhkan Bibi Ningrum. Aku harus memperdayanya. Bibi, Bibi, Bibi. Hei, kokah itu Kayan? Apa yang telah terjadi denganmu, Kayan? Kemana saja engkau selama ini, Kayan? Bibi, aku tubuhku eh. Melihat Kayan yang mengerang dan merintih, Ningrum segera memeriksa keadaan tubuh Kayan. Tetapi tanpa membuang-buang waktu lagi, Kayan segera mengirimkan serangan ke arah pinggang dan leher Ningrum. Maafkan aku, Bibi Ningrum. Bibi adalah orang yang sangat baik pada diriku. Maafkan aku. Kayan cepat masuk ke dalam tenda kecil di sampingnya. Dan di dalamnya, ia melihat sesosok tubuh yang telah dikenalnya, yang akhir-akhir ini mulai menggelisahkan hatinya. Segera saja Kayan meraih tubuh yang tidak sadarkan diri itu dan kemudian memondongnya menuju salah satu kuda yang sangat kekar. Aku akan mengusir kuda ini jauh-jauh agar mereka tidak dapat mengejarku. Iya. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Oh, iya, iya. itu pelarian ke sana kemari. Oh, oh, oh, oh, oh, oh Untuk itu, aku akan meminta pertolongan kakek tua itu. Oh, engkau bocah. Kau mengejutkan aku. Hmm. Siapakah itu laki-laki yang kau bawa? Ah, tolonglah aku, kek. Rawat laki-laki ini sebaik-baiknya. Ah, kau. Ya, tentu saja. Ah, mari, mari. Ayo, mari, mari. Hati-hatilah menjaganya, kek. Aku kini sedang dalam pengejaran orang-orang jahat yang akan menyakiti ayahku ini. Oh, jadi laki-laki ini adalah ayahmu. Ah, iya, aku pergi. Selamat tinggal, Kek. Hup. akan kembali dan memancing mereka agar menafsirkan arah yang salah. Iya, iya. Gayan Manggala berderap kembali dan kemudian setelah melihat sosok-sosok yang berhamburan mengejarnya, ia merubah arahnya menjauhi tempat di mana kakek pemilik pedati itu bertempat tinggal. Setelah berhasil mengalihkan perhatian para pengejarnya, aku sudah cukup jauh meninggalkan mereka. Dewata Agung. Lalu, apa lagi yang harus aku lakukan? Menemaninya. Aku tidak sanggup. Aku tidak akan bertatap muka dengannya. Aku tidak sanggup. Aku percaya pada kakek pemilik pedati itu. Dia bukanlah orang kebanyakan. Dia pernah mengenal olah keprajuritan. Karena itu, aku kira tidak akan terlalu repot baginya untuk merawat laki-laki itu. Tetapi, jika mereka mengerahkan tenaga yang banyak untuk mencari laki-laki itu, bukan tidak mungkin akan ditemukan. Karena itu, untuk tindakan penyelamatannya, justru aku harus terus mengalihkan perhatian mereka. Dan satu-satunya cara, aku aku justru harus bersama dengan mereka, dengan Bibi Lastri. Iya, aku akan memperdayanya. Demi buku, demi laki-laki itu, aku akan rela berkorban apapun juga. Aku akan kembali ke kota Rupada. Iya, iya. tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai Proko sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. telah kita ketahui, pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala tiba di kota Rupada. Dan di kota tersebut ia melihat Lastri tengah terlibat dalam pertempuran yang sangat hebat dengan Raden Setakeling, Sariti, dan bahkan Kiparang Pungkur. Ketika melihat ketiga orang yang merupakan orang yang sangat dekat dari Raden Sakapal Sakapalwaguna itu terdesak, Kayan segera tampil dan menyelamatkan mereka dengan menyatakan bahwa mereka bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kematian murid-murid Lastri. Dan Kayan berjanji akan memberitahukan siapa orangnya jika Lastri mau melepaskan mereka. untuk membawa kami semua. Apakah engkau mendustai kami? Tidak, Bi. Saya berkata yang sesungguhnya. Orang itulah yang bertanggung jawab atas kematian murid-murid Bibi. Tetapi dia hanya sekedar melumpuhkannya saja. Bibi Rinjani dan Bibi Endah memutus lidahnya sendiri. Hmm. Lalu di mana laki-laki itu? Kau menyembunyikannya? Uh, aku harus mencari jalan yang sulit untuk dicapai Bibi Lastri untuk membuktikan kata-kataku. Katakanlah, Kayan. Jangan coba-coba mendustai aku. Aku sangat menyayangimu. Tetapi, jika kau mempermainkan aku, aku akan melupakan hubungan kita selama ini. Aku akan mengenyampingkan rasa sayangku. Aku akan mengenyampingkan bahwa kau sesungguhnya adalah seorang bocah yang pantas untuk dikasihani Iya, laki-laki itu dibawa oleh serombongan besar prajurit. Prajurit yang dipimpin oleh seorang laki-laki muda yang gagah perkasa, yang memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Hmm. Hmm. Kau mempermainkan aku, Kayan? Tidak, tidak, Bi. Sungguh. Di mana mereka sekarang para prajurit itu? Saya saya tidak tahu, Bi. Tetapi mereka merebut laki-laki itu dan membawanya ke arah timur Lastri menggeram mendengar kata-kata Kayan. Sedangkan Prabu Sora yang berada di samping Lastri berdebar tegang mendengar kata-kata Kayan. Ah, tunggu. Tunggu dulu, Nyai. Kemungkinan besar kata-kata bocah itu benar. Di sebelah timur sana adalah kota raja. Walaupun berada cukup jauh dari kota Rupada ini, dan di tempat itulah merupakan sarang harimau yang sangat berbahaya. Kota Raja Sunda merupakan tempat yang tidak dapat kita buat main-main sebagaimana rupada. Hmm. Maksudmu kalian gentar dan takut pada Prabu Purbaya dan Cempaka? Hmm? <laughs> kalian boleh takut dan gentar. Juga Anting Wulan dahulu boleh takut dan gentar pada mereka. Tetapi aku, Lastri, penguasa perguruan kembang hitam saat ini tidak takut dan gentar menghadapi manusia macam apapun. Wari, kita kumpulkan teman-temanmu. Kita akan merebut pembunuh teman-temanmu dari tangan Prabu Purbaya di Keraton Sunda. Sora, bawa bocah itu. Hup! lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. bergerak kembali menuju padang rumput untuk mengumpulkan teman-temannya bersama dengan Diahwari. Sementara Kayan sendiri tertegun melihat perubahan yang terjadi akibat kata-kata yang diucapkannya secara ngawur. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbi Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.